Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puja puji hanyalah milik Allah pencipta yang maha sempurna segala perencanaan penciptaannya. Dialah yang merawat, menjaga, memelihara segala sesuatu dengan keilmuannya yang maha sempurna, dengan penjagaannya yang maha kokoh, tidak ada satupun yang luput, apapun ciptaannya dialah yang memiliki, dialah yang merawat, memelihara, mengurus, menjaga apa yang dijaganya tidak akan pernah lolos. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan apa yang dijaganya dan tidak ada satupun yang bisa membotok membobol apa yang dibentenginya. Allah Al-Hafiz, Al-Hafiz yang Maha memelihara, Allah yang Maha menjaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain di dalam surat At-Tariq <clears throat> a'udzubillahi minasyaitonirrajim in kullu lam in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz tidak ada satu pun jiwa nafsin kecuali melainkan ada penjaganya itu surat At-Tariq ayat 4 siapakah penjaganya wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz dan Rabbmu yang maha memelihara segala sesuatu. Nah, Allah memelihara dengan keilmuannya. Karena setiap yang Allah ciptakan, Allah sendiri yang tahu apa yang dibutuhkan oleh yang diciptakan, maka tidak ada yang bisa memelihara yang diciptakan kecuali penciptanya. Seperti kita nih, kita sebetulnya memelihara tubuh kita ini sangat terbatas karena kita tidak tahu keperluan tubuh ini yang sebenarnya. Paling kita mandi, mandi pun terbatas sekali. Keramas, keramas pun terbatas. Kita tidak tahu bagaimana merawat rambut supaya tetap tumbuh dengan kecepatan yang baik, tingkat kelenturan. Kita tidak tahu, benar? Bagaimana merawat mata supaya komposisi air matanya tidak tahu. Bagaimana merawat gigi yang dalam paling hanya gosok gigi. Kita tidak bisa merawat sampai ke tulang ke dalamnya. Masya Allah. Apalagi jantung, paru-paru, ginjal yang kita tidak tahu di dalam ini seperti apa. <clears throat> Kita tidak tahu ini bagaimana kenapa keluar keringat. Karena akan menentramkan, menyejukkan kulit kita. Makanya kita lari keluar keringat. Tapi bagaimana <clears throat> pori-pori ini tetap terawat, tidak mampet. Kita merawat tapi terbatas. Harus ada yang merawat tubuh ini. Siapa? Allah. Iya kalau kita bangun, giliran kita tidur, bagaimana kita merawat tubuh kita? Bagaimana kita memelihara?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 Adapun engkau Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Sadaqallahul azim. Ya, jadi yang diurus, diawasi oleh Allah bukan hanya kita. Ada juga yang lain, bukan ada juga yang lain, semuanya. Jadi misalkan ada pencuri, pencuri itu mengadakan rapat gelap. Allah tahu tidak? mereka mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita. Allah tahu? Pasti tahu kan gelap tuh hanya menurut kita. Mereka bersembunyi di tem tempat tersembunyi. Allah tahu mana sih tempat tersembunyi? Semua tempat milik Allah. Makanya kalau kita ingin berlindung ke Allah, berlindunglah yang utuh. Karena setiap yang mengancam kita, setiap ancaman kita, yang mengancam kita pun pasti makhluk ciptaan Allah yang mereka tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah. Kalau ada orang mau mencelakakan kita, tidak bisa kalau Allah tidak izinkan. Karena kalau Allah tidak <laughs> kehendaki, tidak pernah terjadi. Kalaupun Allah izinkan terjadi, kalau kita niat baik, cara kita baik, lalu terjadi, itu pun pasti kebaikan. Karena tidak ada Allah berbuat zolim kepada orang yang beriman, tidak ada Allah berbuat zolim kepada makhluk-makhluknya. Yang ada adalah zolam tu nafsi. Oleh karena itu, kalau kita mencari penjaga, pelindung, itu hanya boleh sampai tingkat di lisan. Kalau hati tidak bisa. Kita sekarang minta tolong ke orang. Nah orang yang kita mintai tolong itu sama seperti kita. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita minta tolong hanya boleh sampai lisan. Hati hanya bergantung ke Allah yang menggerakkan. Jadi kalau nanti suatu saat dapat episode kita diancam, ancaman dari Allah macam-macam. Bisa dari yang besar makhluk, bisa dari binatang, bisa dari virus, atau bisa dari apa saja. Nah harus kembali ke Allah. Karena hanya Allah lah yang menguasai apapun yang mengancam kita. Sekarang sedang heboh berita tentang adanya virus atau flu unta atau apalah namanya, ya. Ingat dalil ini ya, Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bishai minal khauf. Tuh Allah tuh udah janji akan menurunkan kepada kita akan ditimpakan sesuatu sedikit ya bisa minal qauf yang mencekam, menakutkan. Macam-macam, bisa dari bumi gempa, bisa dari langit hujan, turun banjir, naik ke gunung, meledak gunungnya, turun ke pantai, tsunami. Jadi kemana nih? Ke gunung, di kota, gempa. Iya, nggak ada tempat aman. Tempat aman tuh kalau kita dijaga Allah. Nah sekarang bagaimana tentang virus MERS ini? Virus itu makhluk ciptaan Allah. Apa sih kerjaan virus? La yusabihu lahu ma samawati wa maafil ad Bertasbih. Virus itu bertasbih. Virus nggak bisa bikin dirinya sendiri. Dan virus itu hanya nurut kepada Allah. Allah menggerakkan jadi orang kena flu itu pasti dengan izin Allah. Ma'asobami musibatin illa biiznillah. Tanpa izin Allah nggak kena. Walaupun virusnya ke kita, Allah nggak mengenaki kita sakit enggak. Nah, selain Allah menciptakan virus, Allah juga menciptakan ilmu. Bagaimana supaya kita pasti ada hikmahnya. Oh, Allah menciptakan virus supaya kita ikhtiar daya tahan tubuh kita sehat. Karena kalau daya tahan tubuh lemah, virus mudah. Jadi kita suruh olahraga, Virus itu ternyata kuman mudah kalau tangannya kotor supaya kita hidup bersih. Dianjurkan tangan ini bersih. Kita flu tutupin pakai masker supaya orang e, merasa aman, nyaman dan ini syariat supaya kita tidak ikut menjadi penyebar. Olahraga yang bagus, makan yang baik, dan jangan lupa kekuatan doa karena itu virus tidak berdaya kalau Allah tidak menghendaki dan Allah menjanjikan doa itu menjadi salah satu syariat berobatnya berubahnya takdir ke takdir lain yang memang di awal takdir kita e, bekal kena virus tetapi takdir kita syariat kita sempurnakan doa kita panjatkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru Ma'asmi syai'un fil ad wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Al-Falak, udah gitu tambah sodakoh. Jadilah, coba. Gara-gara virus, badan jadi olahraga, benar? Sehat, rumah jadi bersih, tubuh jadi terawat, kemudian olahraga jadi bagus, lalu sedekah jadi melimpah, doa dan ibadah menjadi kuat. Bagus tidak tuh datangnya virus? Karena pasti baik. Allah menciptakan sesuatu itu pasti baik. Yang jelek itu adalah kita salah menyikapinya. Jadi virus MERS ini seharusnya membuat pola hidup kita jadi baik, pola pikir jadi baik, pola makan jadi baik ya. Kemudian juga kita banyak ibadah, banyak doa, banyak sodako, banyak cari ilmu. Akibatnya hadirnya virus malah meningkatkan kualitas kita, bukan meningkatkan stres kita. Orang stres pasti lebih fokus ke virusnya, bukan fokus kepada pencipta pemilik virus. Siapa? Allah. Kenapa dong Allah menciptakannya yang kayak gini? Enggak boleh ditanya. Allah tuh enggak ditanya dengan apa yang dilakukannya tapi apa hikmahnya itu yang penting ya jangan kenapa dong Allah menciptakan virus enggak boleh kenapa kenapa sesuka Allah aja Allah tuh maha tahu maha berbuat tidak tidak untuk dipertanggungjawabkan kepada kita tapi semua kejadian membawa hikmah baik bagi kita kalau jadi jalan perubahan kita menjadi lebih baik lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kita berlindung tuh. Ada dari gah <laughs> alam, ada dari binatang, pohon, ada dari bom, peluru. Harus ingat ya, tidak ada peluru yang tidak diketahui Allah, benar? Lalu lintas peluru sebanyak apapun, jangan menganggap Allah nggak tahu. Termasuk siasat-siasat jahat, semuanya Allah tahu yang merencanakan mau jahat ke kita, Allah sudah tahu. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dalam segala keadaan. Termasuk mau pergi. Mau pergi kita tidak tahu tuh mobil mana yang bakal nubruk, eh, kejadian apa, meletus apa di jalan, kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu dan kita berlindung ke Allah karena Allah yang Maha menjaga. Kalau kita mau pergi kita ucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah dengan nama Allah yang saya bertawakal kepadanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula tiada daya tiada kekuatan kecuali dari Allah itu Allah akan menjaga karena kita udah benar-benar menyerahkan urusan kita ke Allah tapi ada <laughs> lagi satu yang nggak kelihatan yang kita rada bingung hadapinnya. Siapakah itu musuh? Inna syaitana lakum aduun. Nah sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Kita nggak lihat setan, setan lihat kita. Kita banyak kegiatan, setan kegiatannya cuma satu, nipu kita. Kita harus ngadepin dia sendirian, tapi setan bisa keroyokan. Tapi jangan takut, Allah juga sudah menyediakan pelumpuh setan.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 Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Allah penggenggam segalanya, maka cukupkanlah Allah bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Fokus untuk patuh, fokus untuk taat, fokus pula untuk pasrah tidak akan disia-siakan. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali dengan izin yang maha baik, yang maha perkasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa na'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Duha yang maha gagah, duha yang maha penjaga, pemelihara, lindungi kami ya Allah dari jalan yang menyesatkan kami darimu. Lindungi kami ya Allah dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Lindungi kami dari apapun yang meruntuhkan iman yang menjauhkan kami dari amal soleh. Lindungi kami ya Allah dari tipu daya siapapun yang membuat kami terhalang darimu. Duha yang maha pengasih, pengasih Duhai yang maha perkasa, golongkan kami menjadi orang yang terpelihara, terlindung dan terjaga dengan karuniamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa. Perbanyaklah doa, perbanyaklah ayat kursi sehabis sholat, menjelang tidur, pagi dan sore. Insya Allah, perlindungan Allah benar-benar utuh tidak akan pernah bisa dibobol siapapun tidak akan terkecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.